bab tentang at tatayur atau takut sial Alhamdulillah telah kita jelaskan bahwasannya takut sial itu adalah kesyirikan. Kesyirikan dilihat dari dua sisi. Yang pertama sisi rububiyah, yang kedua uluhiyah. Dari sisi rububiyah adalah orang yang takut sial atau sebaliknya merasa beruntung dengan hari-hari tertentu misalkan atau tanggal dan angka-angka tertentu maka dia telah mempersekutukan Allah di dalam rububiyah karena termasuk sifat rububiyah Allah adalah hanya Allah yang maha mampu menciptakan keberuntungan ataupun kesialan maka ketika seseorang meyakini benda-benda yang dia saksikan, atau suara yang dia lihat, atau angka-angka dan hari tertentu bisa menciptakan kesialan atau mendatangkan keberuntungan, berarti dia telah mempersekutukan Allah di dalam rububiyah. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, karena kita wajib bertawakal hanya kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Jadi orang yang tidak beriman maka dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang bertawakal bergantung hatinya kepada angka-angka atau hari-hari tertentu yang dia anggap bisa mendatangkan kesialan, atau mendatangkan keberuntungan berarti dia telah bertawakal kepada selain Allah padahal tawakal itu adalah ibadah ibadah hati sehingga kita tidak boleh bergantung atau bertawakal kepada selain Allah azza wa jalla dan ulama juga menjelaskan kesyirikan dalam takut sial ini bisa jadi syirik besar, bisa jadi pula syirik kecil. Kalau seseorang percaya bahwa apa yang dia lihat atau dia dengarkan atau angka-angka hari-hari dan bulan-bulan tertentu dengan sendirinya bisa mendatangkan kesialan ataupun keberuntungan dan bukan Allah yang menciptakannya maka itu adalah syirik besar tapi kalau dia yakini itu hanya sebab dan Allah yang menciptakan Allah yang mendatangkan kesialan atau menakdirkan kesialan serta mendatangkan keberuntungan maka itu adalah syirik kecil. Kenapa masih syirik kecil? Padahal dia yakin itu hanya sebab dan Allah yang menentukan. Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Apakah sebab keberuntungan atau sebab kesialan. Inilah ringkasan pembahasan sebelumnya. Jemaah sekalian, kita akan melanjutkan pada pembahasan dalil yang ketiga. Penulis rahimahullah taala berkata, "Walahuma an Anasin." Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wala tiarah." Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya dan tidak ada kesialan wa yu'jibuni al-fa'lu dan menakjubkan aku adalah al-fa'lu sifat optimisme qalu wa mal fa'lu para sahabat bertanya apa itu al-fa'lu jemaah uh, ya Rasulullah qala al-kalimatu thayyibah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fa'lu atau sikap optimis itu adalah al-kalimatu thayyibah kalimat yang baik. Inilah jemaah sekalian dalil yang ketiga dalam bab ini. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dua keyakinan jahiliyah yang tidak boleh kita miliki. Yang pertama, meyakini bahwasannya penyakit itu bisa berpindah dengan sendirinya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Semua yang terjadi di muka bumi ini dengan izin Allah azza wa jalla. Yang kedua, keyakinan terhadap kesialan atau takut sial atau sebaliknya merasa beruntung terhadap apa yang mereka dengarkan atau mereka saksikan ataupun yang mereka ketahui seperti yang telah kita sebutkan tadi, angka-angka tertentu, bulan-bulan dan hari-hari tertentu menurut mereka bisa mendatangkan kesialan. Maka Rasulullah SAW meluruskan keyakinan mereka. Tidak ada keyakinan seperti itu. Maksudnya tidak ada dalam kenyataan. Artinya, apa yang mereka yakini bisa mendatangkan kesialan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Inilah yang disebut dengan khurafat hanya khayalan-khayalan dan sangkaan-sangkaan yang sama sekali tidak berdasarkan dalil dan juga tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Apa hubungannya tanggal pernikahan dengan kelanggengan rumah tangga? Nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Nggak ada hubungannya sama sekali. Iya. Jadi apabila tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tidak pula ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, yang menjelaskan hal tersebut maka meyakininya bisa mendatangkan keberuntungan ataupun bisa menimbulkan kesialan itu adalah kesyirikan. Maka dari itu jemaah sekalian yang mereka sebut dengan primbon satu cara untuk mengetahui hari beruntung atau hari sial itu adalah kesyirikan. Demikian pula feng shui atau apalah namanya yang katanya bisa menentukan arah rumah. Ke arah mana yang bisa mendatangkan keberuntungan? Arah mana pula yang akan menyebabkan kesialan? Maka itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan tidak bisa dijelaskan dengan akal yang sehat, tidak pula ada dalil yang mendukung hal tersebut. Itu adalah keyakinan orang-orang bodoh Makanya masa tersebut, masa yang masih meyakini hal-hal seperti ini disebut masa jahiliyah, masa kebodohan. Tapi kenyataannya masih ada pewaris-pewaris kebodohan tersebut di masa modern ini. Di masa modern ini. Jemaah ya, sekalian, ini bukan hanya di kampung-kampung. Masih banyak di kota-kota. Bahkan ada sebuah pesawat. Di pesawat itu tidak ada kursi nomor 13. Ya, sama satu lagi saya lupa nomor berapa. <laughs> ya, ya. Berapalah. Ya. Ya. Jadi karena pesawat itu terbang menuju daerah yang memiliki keyakinan itu. Mereka nggak mau naik. Ya. Mereka nggak mau naik di apa namanya nomor tersebut. Hotel-hotel berbintang bahkan katanya masih begitu juga. Nggak ada nomor tertentu yang diyakini bisa mendatangkan kesialan. Ya. Yeah. Jadi masih banyak para pewaris budaya-budaya jahiliyah di masa modern ini. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita ada sesuatu yang beliau senangi, disebut al-fa'lu. Ketika beliau ditanya apa itu al-fa'lu, kata Nabi SAW al-kalimatu thayyibah, kalimat yang baik. Kalau bisa kita terjemahkan, kalimat yang baik yang bisa membuat kita lebih optimis. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengarkan kalimat yang baik, beliau tambah optimis, lebih semangat di dalam melakukan satu aktivitas. Contoh jemaah sekalian, kita mau pergi menuntut ilmu atau mau keluar rumah untuk satu aktivitas. Tiba-tiba di perjalanan ada orang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita pun tambah semangat. Ini pertanda baik. Ini pertanda baik. Di perjalanan ketemu orang baik, mengucapkan kalimat yang baik. Kalimat salam. Ya. Maka jemaah sekalian, ini boleh. Tapi dengan syarat. Kita nggak boleh bergantung dengan kalimat tersebut. Hanya saja muncul dalam diri kita sebuah prasangka baik kepada Allah. Ini pertanda baik dari Allah. Barangkali ini pertanda baik dari Allah sehingga kita tambah semangat. Maka seperti ini boleh dan disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi jangan kita yakini bahwa itulah sebab keberuntungan kita. Itu bukan sebab keberuntungan kita. Hanya saja itu adalah sebuah prasangka baik. Mudah-mudahan dengan itu kita beruntung, pertanda baik. Iya. Jadi jemaah sekalian kalau begitu, apa bedanya dengan orang yang takut sial? Bedanya adalah pertama al-fa'lu itu rasa optimis karena mendengarkan kalimat yang baik itu dalam perkara yang menyenangkan. Dalam perkara yang menyenangkan. Iya. Jadi kita makin senang, makin semangat dalam melakukan aktivitas kita. Beda dengan takut sial. Takut sial berarti menakut, menakut, menakuti sesuatu yang dianggap buruk, bukan sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, di dalam al-fa'lu sifat optimis itu mengandung prasangka baik kepada Allah. Mengandung prasangka baik. Sedangkan orang yang takut sial mengandung prasangka buruk kepada Allah. Mengandung prasangka buruk kepada Allah. Perbedaan yang ketiga jemaah sekalian, orang yang takut sial hatinya bergantung kepadanya. Hatinya bergantung kepadanya. Sedangkan dalam al-fa'lu bersikap optimis ketika mendengarkan kalimat yang baik, hati kita tidak bergantung kepadanya, melainkan tetap bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu perbedaannya. Maka itu tidak termasuk kesyirikan, malah disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita keluar rumah, ada orang ucapkan salam atau kita melihat satu kebaikan, kita tambah optimis, dengan sebuah prasangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan urusan kita hari ini lancar. Bedakan dengan orang yang keluar rumah. Ketemu orang yang mungkin kulitnya ada apa namanya? satu penyakit nggak normal, dia langsung berkesimpulan, wah ini tanda sial. Kan beda. Yang pertama itu disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan. Iya. Maka jemaah sekalian, inilah yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya adalah hendaklah kita tetap berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tetap berprasangka baik kepada Allah akan memberikan pertolongan di dalam aktivitas kita. Baik. Kemudian kita masuk dalil yang berikutnya. Wali Abi Daud bisanadin sahihin an Urwah bin Amir dari, dan diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Urwah bin Amir. Qala beliau berkata, Zukiratit tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Disebutkan tentang takut sial di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal maka beliau bersabda ahsanuha al-fa'lu yang paling baiknya adalah al-fa'lu sebagaimana telah kita jelaskan di hadis sebelumnya tentang makna al-fa'lu sikap optimis karena mendengarkan kalimat-kalimat yang baik ataupun melihat satu hal yang baik wala taruddu musliman dan janganlah takut sial itu menghalangi seorang muslim menghalangi dia untuk melakukan satu aktivitas. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyakul. Maka apabila seorang dari kalian melihat sesuatu yang dia tidak sukai, hendaklah dia membaca Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wa la sayyiati illa anta dan tidak ada yang bisa menolak kejelekan kecuali engkau wala haula wala quwata illa bik dan tidak ada upaya tidak pula kekuatan kecuali dengan pertolonganmu jemaah sekalian di dalam hadis yang mulia ini ada pelajaran penting yang bisa kita petik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menghentikan aktivitas ketika kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang seakan-akan mendatangkan kesialan. Kalau kita punya hajat, lakukan saja. Jangan kita merasa takut sial. Inilah cara untuk melawan takut sial. Sebagaimana juga akan dijelaskan di dalam hadis yang terakhir. Tidak boleh kita dihalangi oleh sesuatu dalam melakukan aktivitas, maksudnya dihalangi oleh takut sial. Ya. Ini yang pertama, tetap lakukan. Yang kedua berdoa. Hendaklah kita berdoa. Walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesohihannya. Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan hadis ini do'aif dalam kitab beliau do'aif Riyadus Salihin kitab Riyadus Salihin karya Imam Nawawi itu kitab yang sangat bagus. Mayoritasnya hadis-hadis sahih, hanya sedikit saja. Sedikit saja ada hadis do’if. Ya. Syahal Al-Albani beliau telah bikin buku terpisah. Beliau bikin sahih Riyadus Salihin dan do’if Riyadus Salihin dan hanya sedikit. Dari ribuan hadis hanya puluhan saja yang do’if. Salah satunya yang beliau nilai hadisnya do’if adalah hadis ini dalam kitab Do'if Riyadus salihin Di antara sebabnya adalah karena para ulama masih berbeda pendapat tentang Urwah bin Amir. Apakah beliau seorang sahabat atau tidak? Kenapa beliau bisa menceritakan langsung kejadian di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal kata sebagian ulama, beliau tidak termasuk sahabat. Jadi nggak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu sebabnya. Beliau nggak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bisa menceritakan kejadian di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagian ulama berpendapat beliau juga termasuk sahabat. Iya. Kalau kita mau lebih hati-hati tentunya kita tidak mengamalkan sesuatu berdasarkan hadis doif atau hadis yang didoifkan dan kita khawatir jangan sampai terjerumus di dalam ajaran yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi makna doa yang disebutkan di sini maknanya benar. Allahumma la yati bil hasanati illa anta. Ya Allah tidak ada bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wa la yadfa'u sayyiati illa anta. Dan tidak ada yang bisa menolak kejelekan kecuali Engkau. Wala halla wala quwata illa bik. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Kalau dari segi makna, maknanya benar. Hanya saja hadisnya yang dipermasalahkan oleh sebagian ulama. ya Bolehkah kita baca? Kalau seandainya hadisnya doif, jemaah sekalian, kalau maknanya benar dan hadisnya doif, dan kita baca dalam doa, doa yang sifatnya umum, ya, bukan doa khusus seperti dalam solat, tapi doa ini sifatnya umum, bukan doa khusus seperti dalam solat. Maka sebagian ulama berpendapat boleh saja kita baca, tapi jangan dibaca terus menerus jangan dirutinkan. Jangan dirutinkan kalau hadisnya tidak sahih. Iya. Tapi kalau kita mau lebih berhati-hati dan hanya membaca hadis yang doif, doa yang berasal dari uh, hanya membaca doa yang berasal dari hadis yang sahih saja itu lebih baik lagi. Wallahu alam. Nanti akan kita sebutkan di sini juga di akhir hadis atau di hadis yang terakhir ada doa yang hadisnya lebih sahih. Baik. Jamaah sekalian, hadis yang berikutnya Wa an Ibnu Mas'ud marfu'an dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu. Marfu artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at syirkun." Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Wa ma minna illah. Akan tetapi tidak satu pun dari kami kecuali merasa takut sial. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Namun Allah menghilangkan takut sial itu dengan tawakal. Diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan beliau mensahihkannya dan beliau menetapkan bahwa atau beliau menjelaskan bahwa akhir hadis itu dari ucapan Ibnu Mas'ud. Jadi jemaah sekalian, di dalam hadis ini ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada ucapan Ibnu Mas'ud. Para ulama menjelaskan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah atiyaratu syirkun atiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Selebihnya itu sudah ucapan Ibnu Mas'ud. Selebihnya hanyalah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita bagaimana selamat dari takut sial ini. Bagaimana caranya? Dengan tawakal. Jadi inilah jemaah sekalian tiga caranya. Pertama dan kedua terkandung di hadis sebelumnya yaitu kita tetap melakukan aktivitas jangan takut sial, jangan sampai dihalangi oleh takut sial. Lakukan aktivitas kita dengan penuh semangat. Yang kedua minta tolong kepada Allah yang ketiga, tawakal. Inilah jemaah sekalian, solusi ketika kita digoda oleh setan untuk takut sial. Iya. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita, takut sial adalah lawan daripada tawakal. Sehingga orang yang takut sial, berarti dia tidak tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sisi yang menunjukkan bahwa takut sial itu adalah syirik. Karena orang yang takut sial dia memutuskan ketergantungan hatinya, tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla padahal tawakal itu adalah ibadah. Hadis yang berikutnya wali Ahmada min hadithi Ibni Amr radhiyallahu anhumah Diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Ibnu Amr, semoga Allah meridhoi beliau dan bapaknya Abdullah bin Amr dan Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah mempersekutukan Allah. Qalu ya Rasulullah, wa ma kafaratu dzalik? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa kafarahnya bagi orang yang takut sial?" Qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa ayyakul hendaklah dia berkata Allahumma la khaira illa khairuka ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu wala tayra illa tayruka dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang telah engkau tetapkan wala ilaha ghairuka dan tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau inilah jemaah sekalian doa yang dinilai para ulama lebih sahih dan ini juga disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah imam besar ahli hadis di abad ini. Jadi dibandingkan hadis yang sebelumnya yang menjelaskan tentang doa maka ini yang lebih sahih. Doa ini yang lebih sahih. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang telah engkau tetapkan dan tidak ada yang berhak disembah selain engkau. Iya. Hadis ini juga menjelaskan bahwa tidak boleh kita dihalangi oleh takut sial ini untuk melakukan aktivitas kita. Hendaklah kita bertawakal kepada Allah dan tetap kita lakukan aktivitas kita. Karena kalau kita dihalangi oleh takut sial, berarti kita telah terjerumus di dalam kesyirikan. Kita masuk ke hadis yang terakhir. Walahuma, walahu min hadithil Fadl bin Abbas juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamat tayratu innamat tayratu ma amdaka au raddaka hanyalah takut sial itu apabila menyebabkan kamu melakukannya ataupun menghalangimu. Jadi itu yang disebut dengan takut sial. Artinya membuat kita terpengaruh. Membuat kita terpengaruh. Apakah terpengaruh tetap melakukannya ataukah menghalangi kita? Ataukah menghalangi kita? Iya. Jadi gara-gara takut sial dia melakukan sesuatu atau gara-gara takut sial dia tidak jadi melakukan sesuatu. ya. Jadi intinya adalah terhalangi. Terhalangi dari melakukan sesuatu ataupun sebaliknya dia melakukan sesuatu karena takut sial. ya. Artinya ada tindakan. Ada tindakan dari orang yang takut sial ini. Maka ini tidak sepatutnya terjadi pada seorang muslim. Ini tidak sepatutnya terjadi pada seorang muslim. Seorang muslim hendaklah melakukan aktivitas atas dasar bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah dan juga berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jemaah sekalian, alhamdulillah inilah penjelasan singkat bab ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya takut naik pesawat, apakah itu termasuk uh, takut sial? Karena saya lebih memilih untuk naik kereta api karena ada takut ketinggian. Baik. Takut naik pesawat. Apakah itu masuk dalam kategori takut sial yang syirik? Jawabannya tidak, karena sebabnya zahir. Sebab ketakutan itu jelas. Apa sebabnya? Ketinggian, ya kan? Takut jatuh dari tinggi, kan jelas. Ya, beda dengan orang yang takut duduk di kursi nomor 13. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan bahaya yang mengancamnya? Enggak ada kan? Ya. Enggak ada. Jadi itu bukan apa namanya? kesyirikan melainkan sesuatu yang sifatnya tabiat. Tabiat manusia. Ya. Tabiat manusia takut pada ketinggian. Ya. Jadi insya Allah bukan syirik bukan kesyirikan. Itu hal yang tabiat. Yang namanya tabiat yang nggak ada hukumnya, sifatnya mubah kecuali mengantarkan kita melakukan yang haram. Ya, sesuatu yang mubah pada dasarnya tetap mubah kecuali sampai membuat kita melakukan yang haram. ya. Ada orang takut naik pesawat, nggak mau naik haji. Ya, kan jadi berdosa dia. Hanya takut pesa naik pesawat, nggak mau naik haji atau nggak mau silaturahmi ke orang tuanya di daerah lain. Iya. Tapi kalau dia bisa milih transportasi yang lain ya tidak masalah. Ya. Pada akhirnya karena takut naik pesawat, naik kapal tidak masalah. Ya. Wallahu alam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. melakukan sedekah supaya selamat dari kesialan atau perbuatan yang berbahaya eh, atau apa namanya sesuatu yang berbahaya sebenarnya ini boleh saja ini boleh saja bahkan dianjurkan bahkan dianjurkan sedekah luar biasa dahsyatnya Imam Ibn Daqiqil Id di dalam syarah Umdatul Ahkam ketika beliau menjelaskan tentang hadis perintah bersedekah karena ada gerhana. Nabi SAW memerintahkan para sahabat bersedekah. Kenapa? Karena ada gerhana. Sebab gerhana itu pertanda bencana atau sesuatu yang membuat takut atau peringatan peringatan dahsyatnya hari kiamat. Itu gunanya apa namanya gerhana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama huma ayatani min ayatillahi yukhawwifu bihima ibadahu." Gerhana matahari dan bulan itu adalah tanda kebesaran Allah untuk mempertakuti hamba-hambanya. Allah Maha Mampu kepada mereka seperti Allah mudahnya membuat gerhana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat melakukan solat, berdoa dan juga bersedekah. Maka kata Imam Ibnu Daqiqil ini menunjukkan kepada kita sedekah itu bisa menolak balak. Ini pelajaran yang kita petik dari hadis tentang gerhana. Ketika terjadi gerhana, Nabi SAW menyuruh sahabat bersedekah, menunjukkan sedekah itu menolak bala. Dan masih banyak hadis yang lain. Nabi SAW juga bersabda, Dawau mardakum bis sadaqah. Obati orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Ini obat mujarab. Ada keluarga kita sakit, obati dengan bersedekah. Ya. Jadi, ini memang obat. Ini memang sebab terhindar dari bencana. Tapi yang jadi masalah, kalau kita meyakini sesuatu mendatangkan kesialan atau mendatangkan mudarat, padahal dia bukan sebab kesialan. Ini yang jadi masalah, Pak. Ya. Kalau kita sekedar bersedekah, saya mau bersedekah supaya saya dihindari dari bencana. Boleh. Tapi jangan kita yakini karena ini tanggal 13 misalkan. Saya mau melakukan perjalanan. Tapi kebetulan tanggal 13 maka saya bersedekah. Nah ini salah pak. Jadi keyakinan itu yang salah. Bersedekahnya tidak apa-apa tapi meyakini untuk selamat dari bala karena apa? Ada tanggal 13, 13 sebab bala itulah keyakinan syirik. Ya. Jadi kalau sekedar bersedekah ingin selamat dari bencana boleh, tapi jangan dihubungkan dengan keyakinan yang tidak berdasarkan dalil, tidak pula bisa dijelaskan dengan akal yang sehat. Ya, ada hubungan apa bencana dengan tanggal 13? Kan nggak bisa dijelaskan. Ya, maka meyakini itu bisa mendatangkan kesialan itu adalah kesyirikan. Ya, barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Silakan. Ya. Kalau sekedar berhati-hati dan waspada dan mewaspadai atau berhati-hati dari sesuatu yang jelas, sebab yang jelas, maka tidak masalah. Contohnya jemaah sekalian, kita mau keluar rumah, lihat langit kok hitam, ya. Nampaknya ini mau ada badai misalkan. Kayak itu kan sebabnya jelas. Iya. Sebabnya jelas. Tapi ketika kita keluar rumah, ketemu orang yang misalkan apa uh, berpenampilan kurang baik apa hubungannya penampilannya yang kurang baik dengan keberhasilan aktivitas kita nggak ada hubungan nggak bisa dijelaskan ya atau seperti contoh tadi kita mau keluar di tanggal 13 atau katakanlah tanggal 4 kita jadi lebih berhati-hati. Kenapa? Karena ini tanggal sial. Kan beda dengan contoh yang pertama tadi. Kita mau keluar, lihat langit hitam. Ini pertanda mau hujan, mau ada atau mau ada badai. Kan beda. Ini sebabnya jelas, yang itu bukan sebab yang jelas. Artinya nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa dijelaskan hubungan antara sebab dengan akibat. Antara sebab dengan akibat tidak bisa dijelaskan secara ilmiah apa hubungannya. Ya, barangkali demikian. Wallahu alam. Ya. Masih ada sedikit waktu, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau itu benar, itulah sebab kesialan kita. Itu sudah kita bahas di dalil yang kedua. Dalil yang kedua, surat Yasin ayat 19. Surat Yasin ayat 19. Allah sendiri yang mengabarkan kepada kita. Sebab kesialan itu adalah maksiat kita. Itulah sebab kesialan. Kalau itu benar, kenapa kita harus kita boleh meyakini maksiat sebab kesialan? Karena ada dalil. Karena ada dalil. Iya. Surat Yasin ayat ke-19. Allah mengatakan, "Qalu ta'irukum ma'akum." para rasul berkata, berkata kepada orang-orang kafir, kesialan kalian karena kalian. Kata para ulama ahli tafsir, maksudnya karena dosa-dosa kalian. Itulah yang menyebabkan Allah menimpakan kesialan kepada kita. Jadi itu tetap saja kita yakini hanya sebab. Sedangkan yang menakdirkan terjadinya kesialan adalah Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan ayat sebelumnya. Surat Al-A'raf ayat 131 Innama ta'iruhum indallah. Kesialan mereka hanyalah dari Allah. Artinya apa? Allah yang menakdirkan. Sebabnya apa? Sebabnya karena kemaksiatan mereka. Jadi meyakini kemaksiatan adalah sebab kesialan itu tidak apa namanya? tidak syirik bahkan harus kita yakini karena ada dalilnya yang menunjukkan demikian. Iya. Makanya jemaah sekalian, sering kita ingatkan tidak ada di dunia ini yang perlu kita takutkan kecuali satu, yaitu dosa-dosa kita. Orang mau berbuat buruk kepada kita, nggak ada bahaya. Orang membuli, orang menjelek-jelekkan kita, tidak ada bahayanya. Bahaya bagi diri mereka. Nggak ada bahaya bagi kita. Bahaya bagi kita hanya satu, maksiat, dosa kita. Kenapa? Karena kalau kita bertakwa, kalau kita bertakwa, Allah akan membela kita. Allah akan melindungi kita. Allah akan membela dan melindungi kita dari semua orang yang memusuhi kita. Allah menegaskan, "Wa in wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'an." Kalau kamu bersabar dan kamu bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Jadi jemaah sekalian, usaha orang untuk membahayakan kita tidak akan membahayakan kita kata Allah. Syaratnya apa? Sabar dan takwa. Kalau kita terjerumus dalam maksiat, itulah bahayanya. Inilah kunci kemenangan di dunia ini yaitu bertakwa kepada Allah, kunci kesuksesan di akhirat kelak. Wallahu alam. Masih ada waktu? Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mau tanya Pak, kenapa kesirikan itu masih dianut oleh umat muslim kebanyakan umat muslim terutama waktu mat, meni, apa giring orang mati itu buang-buang beras kuning mata uang lalu di nisannya itu dikasih kalung kembang keyakinannya apa pak Makanya saya tidak ngerti itu padahal dia muslim Membuang kembang di perempatan Maksudnya supaya mayitnya selamat Nah gitu. saya tidak ngerti juga makanya saya tanya Terima kasih Ya baik Ya mas sekalian Kenapa masih terjadi kesyirikan? Bahkan bukan hanya pada orang-orang kafir Pada orang muslim pun masih banyak yang melakukan kesyirikan Jawaban utamanya, sebab utamanya adalah karena kebodohan Karena ketidaktahuan karena tidak mempelajari ilmu agama. Ketika Bani Israel berkata kepada Musa, Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan kami patung yang disembah sebagaimana patung yang mereka sembah. Apa jawab Musa Nabi, Nabi Musa alaihissalam? Qala innakum kaumun tajhalun. Beliau berkata, sungguh kalian ini kaum yang bodoh. Jadi kebodohan itulah yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kesyirikan. Ini pernah terjadi juga di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekelompok orang yang baru masuk Islam, namanya juga baru masuk Islam, belum banyak belajar, jadi masih bodoh, belum tahu banyak, belum tahu banyak tentang Islam. Maka ketika mereka melewati sebuah pohon, di situ orang-orang musyrik mencari berkah dari pohon itu. Mereka pun minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ditetapkan pohon yang sama agar mereka bisa mencari berkah dari pohon itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab mereka seperti jawaban Nabi Musa alaihissalam, innakum kaumun tajhalun. Kalian ini adalah orang bodoh. Itulah sebabnya. Artinya Nabi SAW suruh kita belajar, belajar agama, terutama ilmu tauhid, supaya kita tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Iya. Ini sebab yang pertama jemaah sekalian. Sebab yang kedua bisa jadi karena ikut-ikutan tradisi orang kafir. Seperti tradisi-tradisi sebelum Islam masuk ke Indonesia. Masih ada yang mempertahankannya. Dan mereka mengira itu mungkin tidak bertentangan dengan syariat. Mereka ikut-ikutan. Padahal itu termasuk kategori kesyirikan. Ini salah satu sebab mengapa manusia terjerumus dalam syirik karena ikutan tradisi orang-orang kafir atau masih mewariskan budaya nenek moyang yang belum mengenal Islam atau yang bertentangan dengan Islam. Itulah sebab manusia terjerumus dalam kesyirikan karena mempertahankan budaya-budaya nenek moyang yang mengandung kesyirikan. Iya. Ini jemaah sekalian dua sebab utama. Dan nah, terkait dengan melemparkan beras kepada mayit apakah di perjalanan atau di kuburnya, maka pertama ini termasuk mengada-ada dalam agama. Tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau yang dilemparkan adalah beras, pada akhirnya beras itu nggak bisa lagi dimakan, maka itu juga pemborosan. Dilarang dalam syariat. Dilarang dalam syariat kita menyanyiakan harta. Kemudian kalau ada keyakinan beras itu bisa memberi manfaat bagi si mayit, bisa menyelamatkan dia dari azab misalkan atau membuat dia masuk surga, maka jadilah itu keyakinan yang syirik. Kurang lebih sama dengan takut kepada hari-hari tertentu yang bisa mendatangkan kesialan. Nggak bisa dijelaskan apa hubungannya antara sebab dengan akibat. Tidak ada dalil yang menunjukkan, tidak pula dibuktikan secara ilmiah. Nggak ada dalil yang bisa menjelaskan melempar beras itu bisa menyelamatkan si mayit dan juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa itu bisa memberi manfaat bagi si mayit. Maka meyakininya bisa memberi manfaat padahal Allah tidak menetapkannya adalah keyakinan yang syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Yang penting jemaah sekalian adalah tugas kita belajar, beramal dan berdakwah. Karena itulah kenyataan masyarakat kita. Masih banyak yang melakukan kesyirikan maka tugas kitalah untuk memberi nasihat kepada mereka dengan dakwah yang hikmah, dengan dakwah yang bijaksana dan dengan ilmu berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah dan kita doakan mereka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Jadi itu solusinya. Solusinya adalah kita harus berdakwah, kita jangan diam. Kita nasihati, kita sampaikan ilmu yang sudah kita ketahui berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.